Kalau dosa-dosa kecil menjadi kabair menjadi dosa besar bil mudawamah karena terus-menerus maka berarti seorang yang muhsinin, seorang yang baik, hendaklah dia menjauhi terus menerus dalam dosa kecil. Hatta yakunu mujtanibina likabair al-ithmi wal fawahish agar dia menjadi orang yang menjauhi dosa besar dan fahisyah. Sebab dosa kecil yang terus-menerus jadi dosa besar. Masih ingat ucapan Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. لا صغيرة ma'al israr ولا كبيرة ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-menerus dan enggak ada dosa besar kalau diiringi istighfar. Maka disebutkan di sini kalau dosa kecil bisa besar karena terus-menerus berarti seorang yang muhsin harus meninggalkan pula terus-menerus dalam dosa kecil supaya bisa termasuk dalam ayat ini. Wa ma'indallahi khairun wa abqa. للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, "Wa ma 'indallahi khairun." Apa di sisi Allah lebih baik, wa abqa dan lebih kekal. Untuk siapa? Lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Untuk orang yang beriman dan yang bertawakal pada Rabb mereka. Selanjutnya, walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan fahishah. Titik. Artinya kalau dosa-dosa kecil dimaklumi. Dimaklumi dalam artian terhapus dengan salat ke salat. Dosa kecil terhapus dengan puasa ke puasa, Ramadan ke Ramadan. Ila akhir. Pertanyaannya sekarang, Bagaimana kalau dosa kecilnya terus menerus? Kata Ibn Rajab, kalau terus menerus jadi dosa besar. Maka kalau dikatakan yasanibuna kabair al ismi menjauhi dosa-dosa besar berarti harus menjauhi pula terus menerus dalam dosa kecil. Wa idza ma yang yaghfirun dan mereka kalau marah memaafkan. Walladzina stajabu li rabbihim yaitu orang yang menyambut ajakan Rabb mereka menegakkan salat wa aqamus salat wa amruhum syura bainahum dan urusan mereka selalu dimusyawarahkan apa yang sudah ada dalam Quran jelas apa yang ada dalam sunnah jelas tinggal diikuti sisanya teknis sisanya teknis sebaiknya madap kemana ini ya. pintunya di mana ya silahkan saja musyawarahkan ya. karena boleh-boleh saja ya. mau bikin pintu di belakang atau di samping-samping silakan. maka itu teknis. Berarti amruhum syura bainahum. Wa mimma razaqnahum yunfiqun dan apa yang kami rizkikan pada mereka mereka infakkan. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan kalau mereka terkena al-baghyu maka mereka mencari pertolongan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha dan balasan kejelekan adalah kejelekan yang sepertinya faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah tetapi kalau dia mau memaafkan dan mau memperbaiki maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala innahu la yuhibbul zalimin Allah enggak suka orang-orang yang zalim artinya membalas setimpal boleh jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha balasan kejelekan adalah kejelekan yang sejenis yang sama tetapi kalau memaafkan itu lebih baik. Sehingga kisos ada dalam syariat Islam. Seorang yang melukai, dilukai. Karena Allah SWT menyatakan, Al-juruhu kisos. Juruh, luka-luka pun ada kisosnya. Al-ainu bil-aini. Mata dengan mata. Hidung dengan hidung. Telinga dengan telinga. Al-udun bil-udun. Wal-juruhu kisos. Dan luka pun ada kisosnya sehingga kalau dia melukai sampai buta matanya, ya dibutakan matanya dia. Itu boleh. As-sayyi'ah, jazau sayyi'atin sayyi'atun mislu'ah. Kejelekan tadi, kezaliman dibalas dengan setimpal. Tetapi, kalau mau memaafkan, itu lebih baik. Kalau mau memaafkan dan memperbaiki hubungan, itu lebih baik. Inna Allah la yuhibbu zalimin. Sehingga, di Saudi Arabia kalau ada yang seperti itu di Siram air panas, kisah. Siram air panas pula. Dengan sama. Ini barakallahu fikum kalau mau menuntut balas melalui pengadilan Islam. Tetapi kata Allah, "Faman 'afa wa aslaha fa'ajruhu ajruhu 'ala Allah." Kalau mau memaafkan dan memperbaiki hubungan, maka itu lebih baik. Allah tidak suka orang-orang yang zalim. Fahadihi al-ayat tadammanat wasfal mu'minin. Berarti ayat ini menggambarkan sifat orang-orang beriman mereka menegakkan perintah-perintah Allah yang Allah wajibkan atas mereka bima aujaballahu alaihim minal iman pertama iman apa kalimatnya lilladina amanu tawakkal wa ala rabbihim yatawakkalun tawakkal wa iqamus salah wa aqamus salah wal infaq wa mimma razaqnahum yunfiqun wal istijabah menyambut perintah Allah SWT dalam semua ketaatan-ketaatan yaitu kalimat yang ada di sini alladzina istajabu alladzina istajabu li rabbihim yang menyambut perintah-perintah Allah Alhamdulillah ووصفهم في معاملتهم للخلق بالمغفرة عند الغضب dan digambarkan pula sifat orang beriman adalah berhubungan dengan manusia dengan sifat pemaaf. Al-maghfirah indal ghadab, memaafkan ketika marah. Wa nadbihim ilal afwi wal islah dan dianjurkan untuk memaafkan dan memperbaiki, tidak menuntut. Wa amma qawluhu walladzina idza asabul baghya hum yantasirun falaysa munafiyan lil afwi fa innal intisar yakunu bi idharil qudrah 'ala al intiqam. Adapun kalimat kalau dia tertimpa sesuatu kemudian dia mencari sesuatu untuk memenangkan dan membela diri, falaisa munafiyan lil afu. Ini tidak bertentangan dengan maaf. Maaf itu sifat tersendiri. Sedangkan yang kedua, dia membela dirinya dari kezaliman orang lain itu juga perintah. Final intifar yakunu bi idharil qudrah ala intifar. Yang namanya intifar mencari kemenangan adalah dengan menampakkan kemampuannya untuk membalas dan bela <clears throat> diri. Sumaya qaula afu ba'da dzalik. Kemudian setelah itu dia boleh maafkan. Fayakunu atamma wa akmal, maka itu lebih sempurna. Artinya orang yang bisa membalas tapi memaafkan itu istimewa. Ada orang yang memaafkan, iya, iya saya maafkan, saya maaf, pukul kanannya, pukul kirinya, tendang perutnya, iya, iya maaf, tak maafkan, tak maafkan itu bukan memaafkan. Emang dia nggak mampu ngelawan masalahnya. Itu saja. Tapi ini digambarkan orang itu yang tosirun bisa melawan. Tapi ketika orang itu sudah kalah, sudah maafkan. Itu lebih lebih tinggi sifatnya. Jadi tadi yang tosirun membela diri itu menunjukkan kalau dia mampu ya, untuk membalas. Tapi setelah itu memaafkan. Kata beliau, kata Ibnu Rajab, yakunu atamu akmal dan itu lebih sempurna. Kalau an-Nukhai fi hadhihi ayah ini Ibrahim An-Nukhai. Kanu yakrahuna an yastadillu. Makna ayat ini berarti bahwa tidak disukai orang itu apa merendah atau ngalahan. Tidak disukai. Dia didolimi diam, pukul diam, dipukul pipi kiri, kasihkan pipi kanan, dirampas sapu tangan, berikan jubahmu, sebagaimana dalam kitab Injil mereka katanya. Wallahu alam apa benar apa enggak. Itu nggak disukai dalam Islam. Kalau kamu zolimi, lawan. Bela diri. Bahkan ada yang nanya kepada Nabi ya Rasulullah, bagaimana kalau aku di mau dirampok, mau dirampas hartaku, jangan berikan. Bagaimana kalau dia mereka menyerangku? Lawan. Bagaimana kalau dia mati? Dia fitnah. Bagaimana kalau aku yang mati? Engkau fil Disuruh untuk membela diri. Demikian pula di sini. Disuruh untuk membela diri. Tetapi ketika kamu dalam keadaan sudah dalam keadaan kuat di atas dia, maafkan. Maafkan dia. Faidah qadiru afau. Itu kalimatnya. Faidah qadiru kalau sudah dia di atasnya, kudrah memiliki kekuatan, misalnya sudah sudah siap tinggal di pukul terakhir aja. <laughs> Hah, mau ulangi lagi? Oh enggak enggak, baik, maafkan. Itu maksudnya yang tersirun dulu, kemudian ya'fu sehingga sepintas sepertinya bertentangan. Diawali dengan kalimat idza asabahumul baghyu kalau terkena kejahatan orang lain yang tasirun bela diri. Tapi disebutkan di belakangnya kalau memaafkan lebih baik. Apa kebertentangan? Tidak bertentangan. Buktikan dulu kalau kamu lebih kuat dari dia. Jangan semena-mena. Setelah terbukti kamu lebih kuat dari dia, dia sudah menyerah kalah, maafkan. Wa qala Mujahid, kanu yakrahuna lil mu'min an yudilla nafsahu. Bahwa mereka para ulama salaf terdahulu tidak suka seorang mukmin merendahkan dirinya. Didolimi diam, dipukul diam. Fayajtari alaihi al-fusaq. Hingga akhirnya orang-orang fasik akan berani sama dia. Yajtari artinya jeri, lancang, berani, mengganggu. Fal mu'min idha bugia alaih, maka seorang mukmin kalau didolimi, yuzhirul qudrah. Dia tunjukkan kemampuannya untuk melawan alal intiqam. Thumma ya'fu ba'da dhalik. Kemudian memaafkan setelah itu. Wa qad mithlu hadha li katsirin min salaf dan terjadi yang seperti ini di kebanyakan para salaf saleh. Ya. Minhum Qatadah wa ghairuhu di antaranya Qatadah dan lain-lainnya. Ketika diganggu, dia lawan dulu. Setelah itu dia memaafkan. Setelah dia sudah terpojok, setelah dia sudah terkalahkan, maka tidak kemudian dia kejam. Tapi dimaafkan. Fahadhil ayatu tatadamman jami'a ma dzakarahu Nabi SAW fi wasiyatihi li Mu'ad. Ayat-ayat ini tadi terkandung seluruhnya di dalam apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam wasiatnya kepada Mu'ad. Fa'innaha tadammanat usul khusalit taqwa. Di dalamnya terdapat terkandung usul, prinsip-prinsip dari bagian-bagian ketakwaan. Bifi'lil wajibat. Dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban. Walintiha an kabairil muharramat. Dan menghentikan dosa-dosa besar dan yang haram-haram. Wa muamalatul khalqi bil ihsani wal afwi. Yang ketiga, memperlakukan makhluk dengan baik dan dengan sifat maaf. Walazimu hadha annahum in waqa'a minhum syai'un minal ismi min ghairil kabair wal fawahish yakunu maghmuran bi khisalih. Maka lazim hada konsekuensinya kalau mereka terjerumus dalam satu dosa yang selain dosa besar atau fah, selain fahisha yakunu maghmuran bi khisalih taqwa tentunya akan tenggelam dosa kecil tadi di dalam semua kebaikan yang tadi yang sudah disebutkan yang merupakan khisal taqwa, bagian-bagian ketakwaan. Al-muqtadiyah litakfiriha wa mahwiha yang tentunya akan menghapusnya, akan menghilangkan dosa tadi. Karena sekian banyak kebaikan. Wa ammal ayatu allati fi surat Ali Imran. Adapun ayat dalam surat Ali Imran, fa wasafa fiha al muttaqin bil ihsani ila al-khalq. <clears throat> Maka digambarkan sifat-sifat orang muttaqin yaitu berbuat baik kepada makhluk. bil istighfari minal fawahish dan minta ampun dari dosa-dosa. Wadul min nafs dan minta ampun dari kedoliman pada dirinya. Wa adamul israr ala dhalik dan tidak terus-menerus di dalam dosa. Wa hadha huwal akmal dan inilah yang lebih sempurna. Wa huwa ihdasu taubah dan ini merupakan pewujudan taubat wal istighfar dan minta ampun akibat kulli dzanbin setiap dia berbuat dosa dari dosa-dosa kecil ataupun besar dia minta ampun sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW wasa bidzalika muadzan mewasiatkan demikian kepada Muad wa qad dzakarnahu fi ma sabaq dan sudah kita sebutkan pada pembahasan yang telah lewat alhamdulillah wa innama basatna al-qawla fi hadha. Kata Ibn Rajab, dan kami basatna, kami luaskan pembahasan ini. Lianna hajat al-khalqi ilaihi syadidah. Karena kebutuhan makhluk dalam masalah ini sangat besar. Wa kullu ahadin yahtaju ila ma'rifati hadha. Setiap orang harus tahu masalah ini. Thumma ila al-amali bimiqtawah. Kemudian mengamalkan konsekuensinya. Harus tahu dan mengamalkan. Wallahul muwaffiq al-mu'in. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan Allah lah yang memberikan pertolongan. Dan kembali kepada hadisnya. Qauluhu ucapan beliau dalam hadis ini asbi'is sayyi'atal hasanata tanhuha. Ikuti kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Zahiruhu anna sayyi'at tumha bil hasanat. Tampaknya dari hadis ini bahwasanya kejelekan akan terhapus dengan hasanat. Itu secara zahir, secara tampak di permukaan. Wa qad taqaddama dzikrul athar allati fiha anna sayyi'ah tumha min suhufil malaikati bil hasanah idza 'amilat ba'daha. Dan sudah lewat sebutannya asar-asar, riwayat-riwayat yang di dalamnya ada penjelasan kejelekan itu akan terhapus di catatan para malaikat dengan kebaikan yang dia kerjakan. Bahkan ketika dia berbuat dosa akan dicatat oleh malaikat yang satu mencatat kejelekan, malaikat yang di kanan berkata, "Tunggu. Tunggu. Barangkali dia mengerjakan amal soleh lain." Begitu mengerjakan amal soleh, tidak jadi itu. Ini sudah dibahas dalam hadis-hadis yang telah lewat. Qala Atiyah al-Aufi, "Balagani anna man baka ala khati'atihi muhyat anhu. Diriwayatkan dari Atiyah al awfi sampai kepada kepadaku riwayat atau berita bahwa siapa yang menangis menyesali perbuatan dosanya, dosanya terhapus otomatis. Karena itu amal soleh. Bahkan bukan hanya terhapus dosanya, kutibat lahu hasanah. Dicatat setelah itu kebaikan. Wa Abdullah ibn Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dia berkata, "Man dzakara khathiatan amilaha." Siapa yang mengingat dosa yang dia kerjakan, fawajila qalbuhu minha, kemudian hatinya ketakutan, bergetar. Ketakutan dengan dosa yang pernah dikerjakan. Fastaghfirullah azza wa jal, kemudian minta ampun kepada Allah azza wa jal, lam yahsibha syai'un hatta yamhuha, maka tidak dihitung sedikit pun hingga dihapus dosa tersebut. Karena ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yumhuha anhu rahman hingga dihapus oleh Allah yang Maha Rahman. Wa qala Bishr ibn al-Harith balagani anil Fudhal ibn Iyad sampai kepadaku dari Fudhal ibn Iyad dia berkata, buka unnahari yamhu dhunubal alaniyah. Wa buka'ul laili yamhu dhunubas sir. Kata Fadl bin Iyad, tangisan seseorang di siang hari menghapus dosa-dosa yang terang-terangan. Tangisan seorang di malam hari menghapus dosa dosa yang sembunyi-sembunyi. Dosa ada dua jenis, ada alaniyah, ada sir. Yang terlihat di siang hari, di depan umum dia berbuat begini, buat begitu, maka akan terhapus dengan tangisan di siang hari. Sedangkan tangisan di malam hari akan menghapus dosa-dosa yang tersembunyi. Nabi nabi Dan sudah kita sebutkan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Bahwa Nabi bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allah bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang akan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat? Al-Haji. Apa diantaranya? Disebutkan berjalan ke masjid, disebutkan langkahnya sampai pada kalimat dan dia salat di waktu orang-orang tidur dan dia menangis pada Allah Taala atas dosa-dosanya. Tidak. Wa qala ta'ifatun la tumha ad-dunub min sahaifil a'mal bitaubatin wala ghairiha. Pendapat lain, sekelompok ulama berkata, tidak terhapus dari catatan. Catatan tetap ada sampai hari kiamat. Bala la an yuqaf 'alaiha sahibuha wa yaqra'aha yamal qiyamah. Maka mesti pelakunya nanti dari kiamat membaca kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya seluruhnya wa yaqra'aha yamal qiyamah Wastadallu. Mereka berdalil dengan ayat-ayat seperti kalimat wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Dan diletakkan kitab, maka orang-orang mujrimin, para pendosa ketakutan dari apa yang mereka ucap dan apa yang mereka ucapkan mereka berkata ya wailatana duhai celakanya kami catatan ini tidak meninggalkan sedikit pun yang kecil maupun yang besar semuanya tercatat ini dalil menunjukkan bahwa dosa tadi yang kecil yang besar tercatat seluruhnya atau ayat Allah dalam surat Az-Zalzalah Az-Zilzal فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ dia berbuat baik sekecil apapun akan lihat, berbuat jelek sekecil apapun akan lihat. Kata para ulama bukan akan lihat waktunya dibalas. Karena urusan dibalas atau tidak dibalas tahta al-masyiah di bawah kehendak Allah. Insya'a adabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki Allah adab, kalau Allah kehendaki Allah maafkan. Tetapi maknanya yarah melihat catatannya akan dilihat. Akan dipertanggungjawabkan yawmul qiyamah. Walaupun sebiji darah. Ini dalil-dalil yang dipakai oleh mereka berarti bukan dihapus ketika dicatat. Catatannya saja tetap. Tapi nanti di sana Allah gak hitung dia dan Allah maafkan. Wa fil istidlal bihadil ayah nazar. Tetapi kata Ibnu Rajab dalil mereka ini ada nawar, ada kritikan sedikit. Limadha? Li'annahu innama dzakara fiha halal mujrimin. Karena ayat ini berbicara mujrimin, bukan membicara mukminin mujrimin, orang yang akan diadab oleh Allah, maka Allah akan tunjukkan semua dosanya termasuk yang kecil-kecil. Wahum ahlul jaraim wa dhunub al-azimah. Yaitu golongan orang yang pendosa dengan dosa-dosa besar, dengan dosa-dosa yang membuat murka Allah. Fala yadkhul fihimul mu'minun. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. At-taibuna minad dunub yang bertaubat. Kalau bertaubat dihapus dan sudah ada catatannya, riwayatnya, hadisnya, bahwa siapa yang bertobat akan dihapus. Awil maghmurah dunubuhum bihasanatihim atau orang-orang mukmin yang dosanya terkubur dengan kebaikannya. Itu pun akan terhapus. Wa adhar min hadzal istidlal biqaulihi. Dan lebih zahir lagi adalah istidlal dengan kalimat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa ba'dul mufassirin. Para ahli tafsir berkata atau menyebutkan anna hadzal qaul huwa sahih 'inda al-muhaqqiqin. Bahwa pendapat ini sahih menurut para ahli tahqiq. Wa qad ruwiya hadzal qaul 'anil Hasan al-Basri dan sudah dikatakan telah diriwayatkan ucapan dari Al-Hasan Al-Basri dan juga dari Bilal Ibn Sa'ad Ad-Dimashqi berkata Al-Hasan fil 'abd al ثم يتوب ويستغفر ويغفر له ولكن لا يمحاه من كتابه دون أن يقفه عليه ثم يسأل عنه Pendapat Al-Hasan di antaranya berkata, seorang hamba berdosa, kemudian bertaubat, minta ampun, dan dia diampuni. Tetapi tidak terhapus dari catatannya sebelum nanti diberhentikan di hadapan Allah Taala dan ditanya tentangnya. Kenapa kamu berbuat begini? Tsumma baka Al-Hasan bukaan syadida. Kemudian Al-Hasan menangis sejadi-jadinya. Bukaan syadida. Wa qala law lam nabki illa lil haya'i min dhalikal maqam lakana bagi lana an nabki. Kalau saja kita tidak menangis kecuali karena malu, dari waktu itu itu sudah cukup untuk membuat kita menangis. Belum azabnya belum. Baru ditanya kenapa kamu berbuat dosa malam itu? Kenapa engkau berbuat maksiat ketika itu? Kenapa engkau berbuat seperti itu? Bukankah itu telah dilarang? Pertanyaan. Hanya ditanya nanti yaumul kiamat. Kata Al-Hasan, sungguh kalau menangis ini karena malu saja sudah cukup. Belum lagi kalau ternyata dia yang ya kiamat. Waqala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, radhiyallahu ta'ala anhu, Abu oh, Bilal dulu. Qala Bilal, Ibn Sa'ad, Inna Allah yagfiru dhunuba, walakin la yamhuha min as-sahifah. Kata Bilal bin Sa'ad, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa, tetapi tidak menghapus dari catatan-catatan mereka hatta yuqifahu alaiha sampai nanti dipertanggungjawabkan yaumul qiyamah. Wa inta, walaupun dia taubat. Walaupun dia sudah taubat, akan ditanya, kenapa kamu berbuat begini? Mengapa kamu berbuat begitu? Riwayat ini atau asar ini dari Bilal bin Sa'ad diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Bahkan <coughs> dinukil pula <coughs> di dalam Sahih Muslim ucapan Abu Hurairah Qala Abu Hurairah yudnillahu al-'abda yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat seorang hamba didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayadha 'alaihi kanafahu. Maka diletakkan atasnya di pundaknya kitabnya, catatannya. Fayasturuhu minal khala'iq kulluha. Kemudian ditutup dengan tirai. Artinya tidak diketahui oleh makhluk-makhluk seluruhnya. Enggak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Ini kalau orang beriman dan Allah menghendaki untuk ditutup aibnya. Wa yadfa ilaihi kitabahu fi dzalika sitr. Kemudian diberikan catatannya di dalam sitar itu. Kemudian Allah katakan padanya, "Iqra, ya ibna Adam kitabak." Bacalah wahai anak Adam catatanmu. Iqra kitabak. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an tentang ini. Maka orang itu membacanya. Fayamurru bil hasanah, dia lewati kebaikan-kebaikannya. Wah, ini kebaikan saya, kebaikan saya, kebaikan saya. Fayabidu lahu wajhuhu, maka wajahnya bersinar-sinar melihat kebaikan-kebaikannya. Wa yasurru biha qalbuh, hatinya bahagia berbunga-bunga membaca amal-amal solehnya. Fayaqulullah ata'rifu ya abdi, apakah engkau tahu wahai hambaku? Fayaqulu na'am. Iya, kata hamba tersebut. Fayaqulu inni qiblatuha qiblatuha minka fayasjud Hah? Inni qabiltu. Nah, fayaqul maka Allah berkata kepadanya, "Inni qabiltuha minka fayasjud." Maka Allah katakan, "Aku terima semua amalmu itu." Maka orang itu sujud, bersyukur. Ketika sujud, Allah katakan, "Irfa' ra'sak." Angkat kepalamu wa'id fi kitab Dan lanjutkan bacanya. Fayamurru bi sayyi'ah. Dia membaca dosa-dosa dia. Fayaswaddu laha wajhuh. Maka wajahnya menghitam. Wa yuwajjal minha qalbuh. Hatinya penuh dengan rasa malu. Di hadapan Allah Ta'ala membaca dosa-dosanya. Wa tarta'idu minha fara'isuhu. Dan kemudian bergetar semua sekujung tubuhnya wa ya'khudhuhu min al-haya dan dia mulai merasa malu pada Allah SWT ma la ya'lamuhu ghairuh enggak pernah rasa malu yang seperti itu dirasakan dan tidak diketahui oleh orang lain hanya dia yang merasakan malunya fayaqulu ata'rifu ya 'abdi apakah engkau tahu wahai hambaku wahai hambaku fayaqulu na'am ya rab iya aku tahu ya rab fayaqulu inni qad ghafartu halak aku telah mengampuni untukmu semuanya fayasjud maka orang itu sujud Fala yara minhul khalaiq illa sujud. Maka makhluk-makhluk tidak melihat apa yang dibicarakan oleh Allah dan hamba tadi. Yang mereka lihat, hamba itu sujud. Kemudian bangun lagi, membaca lagi, kemudian sujud kembali. Hatta yunadi ba'duha ba'dan. Hingga mereka saling menyeru. Tuba lihadal abad. Alladhi lam ya'asillah qat. Kata orang-orang yang menyaksikan, selamatlah hamba ini. Orang yang tidak pernah bermaksiat. Karena ditutupi oleh Allah. ya Yasturuhu. Allah astaghfir. Allahumma astagfir. Wala yadruna ma qad laqiya fi ma bainahu wa bain rabbah. Mereka tidak tahu apa yang sedang dibicarakan dan apa yang terjadi. Sehingga dikira hamba tadi tidak pernah berbuat dosa. Kemudian dimasukkan oleh Allah Taala dalam jannah. Mimma qad waqafahu alaihi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di mawqif tersebut. Ini pendapat-pendapat ucapan-ucapan salaf yang menunjukkan bahwasanya catatannya tidak hilang sudah dihapus oleh Allah, sudah dimaafkan oleh Allah, sudah dimaafkan. Tapi catatannya nggak hilang dan akan ditunjukkan. Nih, dosa-dosamu. Kalau saja aku mau membalas. Ya. Wa qala Abu Utsman An-Nahdi an Salman disebutkan oleh Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah dari Salman, "Yu'tar rajulu sahifatuhu al qiyamah." Seseorang diberi sahifatahu al qiyamah, lembaran-lembaran catatannya Fayaqra a'laha, membaca yang atasnya. idza sayyi'atuhu, ternyata di sana tercatat dosa-dosa dia, kejelekan-kejelekannya. idza kada yasu'u dhannuh, sampai ketika dia sudah jelek prasangka, saya akan binasa, saya akan hancur, saya akan diazab. Tiba-tiba nadhara ila asfaliha. Dia melihat bawahnya. idza hasanatuhu, ternyata di bawahnya ada catatan kebaikan-kebaikannya. Tuma nadhara fi a'laha, kemudian dia melihat ke atasnya. Faidahiya qad buddilat hasanat. Ternyata ketika lihat kembali ke dosa-dosanya, dosa-dosanya sudah dirubah menjadi kebaikan-kebaikan. Waruya an Abi Uthman an Ibn Mas'ud wa an Abi Uthman min qawlihi wa huwa asahhu dan ini lebih sahih. Masya Allah. Hadis Abu Hurairah tadi atau bukan hadis asar Abu Hurairah tadi dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. dari Sofwan ibn Muharriz Nah وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن بعض أصحاب معاذ ابن جبل قال يدخل أهل الجنة الجنة على أربعة أسناف bahwasanya penduduk surga akan masuk surga dengan empat golongan Al-muttaqin, thumma syakirin, thumma khaifin, thumma ashabul yamin. Penduduk surga akan masuk surga dengan empat golongan. Golongan pertama al-muttaqin. Golongan kedua asy Orang-orang takwa, orang-orang syukur, kemudian orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah taala. Baru kemudian ashabul yamin. Qila Lima sumu ashabul yamin. Lima sumu ashabul yamin. Kenapa disebut dengan ashabul yamin? Qala li'annahum amilul hasanat was sayyi'at. Karena mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan dan juga mengerjakan dosa-dosa. Fa'utu kitabahu bi aimanihim, tetapi mereka menerima catatannya dari kanan mereka. fakarau sayyi'atihim harfan harfa. Maka dia membaca dosa-dosanya huruf demi huruf. Kemudian berkata, Ya Rabbana, hadihi sayyiatuna fa'ina hasanatuna. Orang itu berkata, Ya Rabbi, wahai Rabb kami, ini semua dosa-dosaku. Mana kebaikan-kebaikanku? Fa'inda dhalika mahallahu sayyiat. Maka ketika itu Allah hapuskan dosa-dosanya, maka diganti catatan menjadi kebaikan-kebaikan. Fa'inda dhalika qalu. Maka disinilah Allah berfirman, haum kita kitabiyah tentang mereka ashabul yamin. Silakan baca catatanmu. Fahum aktsaru ahli jannah dan mereka adalah yang kebanyakan penduduk surga. Jadi penduduk surga kebanyakan orang yang seperti itu. Orang yang tercampur dosa dan kebaikan tetapi masih unggul kebaikannya. Sehingga dosa-dosanya termaafkan وأهل هذا القول قد يحملون أحاديث محو السيئات بالحسنات على محو عقوباتها دون محو كتاباتها من الصحف والله أعلم Pendapat mereka yang seperti ini yang menyatakan bahwa tidak terhapus catatannya, maka mereka menakwilkan hadis-hadis yang bahasanya menghapus. Dihapus catatan bahwa salat ke salat menghapus dosa-dosa. Ramadan ke Ramadan menghapus dosa-dosa. Mereka takwilkan, maksudnya bukan dihapus dari catatan, tapi balasannya dihapus. Ini sudah tidak dibalas lagi. Ini sudah tidak dibalas lagi. Catatannya tetap dilihat. Karena mereka membawakan hadis-hadis tadi dan asar-asar tadi. Ditunjukkan semua dosa-dosanya, baru dimaafkan. Wa qawluhu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kalimat berikutnya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ada min khisalit taqwa. Ini diantara bentuk-bentuk ketakwaan. Wala tatimmu taqwa illa bihi. Dan tidak akan sempurna ketakwaan tanpanya. Wa inama afradahu bidzikri lil hajati ila niyat ila bayani. Dan bahwasanya disendirikan dia karena ada hajat untuk menerangkannya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Mungkin kita akan bertanya-tanya dalam hati, bukankah ini juga hasanah? Kan hadis ini mengatakan ikuti kejelekan dengan kebaikan. Khuluqun nas bi khuluqin hasan itu juga kebaikan kan? Cukup dengan kalimat hasanah. Ikuti kejelekan dengan hasanah termasuk akhlak yang baik tentunya. Tapi tidak, Nabi mengkhususkan sendiri. Hasanah-hasanah itu banyak. Dan di antaranya kata Nabi adalah khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. ina kathiran minan nas Yadunnu anna taqwa hiya al-qiyam bihaqqillah. Karena manusia mengira bahwa takwa itu dikiranya hanya menunaikan hak Allah. Salat, puasa, zikir, itu hak Allah semua. Padahal ternyata memberikan hak manusia kulli dhi haqqin haqqahu itu juga takwa. Memberikan hak istri untuk istri, memberikan hak anak untuk anak, memberikan hak tetangga untuk tetangga, memberikan hak teman-teman, hak mereka diberikan. Fanafanahu alal amri bi ihsan al-ishrah linnas. Maka Nabi menjelaskan, ingat bahwa termasuk ketakwaan, termasuk hasanah adalah akhlak yang baik kepada manusia. Fa'innahu kana qad ba'athahu al Yaman muallima. Bahwasanya beliau pernah diutus ke Yaman sebagai pengajar wa mufaqqihan pengajar fikih wa qadiyan sebagai hakim yang memutuskan keputusan-keputusan Wa man kana kadzalik fa innahu yahtaju ila mukhalafatin nas. Tentunya yang demikian memerlukan akhlak dalam bergaul dengan manusia. Karena masih ingat hadis ini bicara tentang Muad ya Muad. Aku pesan padamu demikian demikian. Berarti ini pesan kepada orang yang akan berdakwah di negara orang lain, di orang-orang yang sama sekali asing. Maka perkara ini penting. Kalau kenas bihulukin hasan sangat penting. Waman kana kadzalika fa innahu yahtaj ila mukhalaqatin nas. Maka dia perlu bersikap baik pada manusia. khuluqin hasanin dengan akhlak yang baik, ma la yahtaju ilai. Pernah saya sampaikan pada seseorang, kadang-kadang kurangnya fikih dalam din menyebabkan hitungan dia terbalik. Yang seharusnya dia bersikap tegas pada tokoh-tokoh mubtadi ondal dan dia bersikap lunak pada orang-orang yang awam, orang jahil, orang yang tidak paham. Ini malah terbalik. Kepada tokoh-tokohnya ketemu akrab ahlan wa sahlan. Tetapi dengan orang awam selalu isinya keributan. Sampai ada yang dikepung pondoknya, ada yang dibakar oleh masyarakat, ada yang diusir dari negerinya, ada dari kampungnya, segala macam kejadian. Kita heran, kalian ini bagaimana? Kenapa terbalik? Rasulullah SAW bersikap tegas itu pada mereka-mereka yang sudah memiliki ilmu. Tetapi kalau orang awam, apalagi badui, harus banyak maklum, harus banyak sesuatu yang memaklumi. Udur, memberikan udur. Da'uh, da'uh, la tujrimuh. Biarkan dia, biarkan dia. Jangan putuskan. Dibiarkan. jadi panggil katakan dengan baik-baik. Padahal kencing di masjid. Tapi sebaliknya, kalau tahu orang itu sudah berilmu, tidak akan lari dia dengan marah. Tidak akan lari dengan ditegur keras. Fika jahiliyah. Sahabat yang mulia. Dikatakan fika jahiliyah. Tidak lari. Sahabat yang lain Nabi marah dengan menyatakan afattanun an Bukankah apa engkau menjadi tukang fitnah? Itu keras juga. Kalimat-kalimat seperti itu Rasulullah SAW ucapkan pada orangnya yang pas. Tetapi haula hizbiyun ada keanehan. Dengan tokoh-tokoh ahlul bid'ah mereka bekerja sama dekat dengan akhlak yang baik masya Allah tetapi justru kepada orang awam mereka kaku sehingga terjadilah apa yang terjadi fitnah di mana-mana dan selalu yang dijelekan salafi tidak bisa bermasyarakat salafi tidak bisa bergaul salafi tidak bisa memberikan hak masyarakat di akhir ini barakallahu fikum merusak dakwah salafiyah Semestinya ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan yang dikatakan oleh Ibnu Rajab dengan berbagai macam asar-asar bahwa kepada mereka orang-orang awam di masyarakat hendaklah kita yukhaliquhum bihulukin hasan berakhlaklah dengan mereka dengan akhlak yang baik mala yahtaj ilaihi ghairuh tentunya dia lebih butuh akhlak yang baik kepada masyarakat lebih daripada orang lain lebih daripada orang lain artinya orang yang berdakwah ini lebih membutuhkan itu la hajata linnasi bihi wa la yukhalituhum daripada mereka yang tidak memerlukannya atau yang tidak berhubungan dengan masyarakat. Wa katsiran ma yaghlib ala man ya'tani bil qiyam bi huquqillah wal inkifaf ala mahabbatihi wa khasyatihi wa ta'atihi ihmalu huquqil ibad. Lihat kata Ibnu Rajab. Saya akan terjemahkan dengan tidak tambah dan tidak dikurangi. Ya. Jangan dikira bahwa ini adalah <clears throat> ditarik ke sana tarik kemari. Ini persis ucapan beliau. Wa kathira, kebanyakan. Mayaglib ala main ya'tani bil qiyami bi hukukillah. Kebanyakan mereka-mereka yang katanya menunaikan dan mementingkan hak Allah. Seringkali in inkifaf ala mahabbati wa khasyati dia ter tenggelam di dalam kecintaannya kepada Allah, khusyuknya kepada Allah, taatnya kepada Allah, ternyata terjadi pada mereka ihmalu hukukil ibad. Melupakan hak-hak para hamba. Contoh paling ekstrimnya sufi. Yang selalu ibadah dalam buahnya atau semedi di kuburannya atau ibadah-ibadah yang begitu. Tapi hukukul ibad mereka tidak berikan. Jangankan hukukul ibad yang di luar. Hukukul ibad yang di rumahnya. Istri dan anaknya nggak dia berikan. Sehingga terjadilah apa yang terjadi yang saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri, dengan dua telinga saya sendiri. Tahu orangnya, ketemu orangnya. Dia kurus 40 hari, sebulan lebih, istrinya selingkuh. Wallahi, wallahi, terjadi. Dan itu diam. Saya ini kalau lidah nggak bisa ngomong apapun, diam. Mau kita mengatakan puas gitu, rasanya nggak tega. Karena anak ada di rumahnya ketika itu. Kasus mau ngomong mau ngomong apa? Masa orang kena musibah kita katakan puas, kenapa kau tinggalkan 40 hari? Kenapa engkau kurut dengan memberikan istrimu? Istri juga salah. Masa kita bela orang yang salah? Ini barakallahu fikum, na'udzubillah. Terjadi yang demikian karena mereka katanya mementingkan hak Allah, tapi ihmalu huquqil ibad melalaikan hak-hak para hamba bil kulliyah secara keseluruhan, ditinggal dunia. Awil taksir fiha atau paling tidak kalau bukan seluruhnya kurang perhatiannya. Wal jam'u bainal qiyam bi huquqillah wa huquq ibadihi azizun jiddan. Padahal kalau dia bisa kumpulkan dua perkara, hak Allah dan hak para hamba. Luruskan hablu minallah dan luruskan pula hablu minannas la yaqwa alaihi illa al-kummal minal anbiya maka tidaklah bisa menyatukan secara sempurna dua hak ini kecuali mereka orang-orang yang sempurna dari para anbiya dan para siddiqin sehingga apa yang dikatakan di sini oleh Ibn Rajab rahimahullah bahwa hendaklah yang namanya takwa itu adalah mengumpulkan hak Allah dengan hak para hamba setelah menyatakan atbi sayyiatil hasanah taqallufa, setelah mengatakan di awalnya ittaqullah, bertakwalah pada Allah haitsu ma kunta. Diakhiri dengan kalimat wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. Wallahi banyak dakwah terbengkalai karena akhlaknya mereka yang kurang baik pada masyarakat. Yang akhirnya buyar dakwahnya, hancur dakwahnya. Dan Syekh Rabi juga sering memberikan faedah seperti itu. Bahkan ada yang tercatat seperti kata mutiara dari beliau. Siapa yang dalam keadaan tidak mementingkan akhlak yang baik bersama mereka dan tidak menegakkan huluk maka dia akan menghancurkan dakwah. Alhamdulillah, Ini mengerikan. Hancur dakwah hanya karena sosok pribadi seseorang yang memikulnya. Yang akhirnya jadi sorotan mereka. Itulah dakwah salafiyah. Padahal itu oknum. Qala berkata Al-Harith Al-Mahasibi, "Thalathatu asya' azizatun wa ma'dumah. Husnul wajhi ma'a siyanah wa husnul khuluqi ma'a diyanah wa husnul ikha'i ma'al amanah Bighadin nazar al qa'ilihi dengan kita tutup mata dari siapa yang pembicaranya karena pembicaranya memiliki sesuatu yang ditahdir oleh para ulama di masanya hadis al-mahasibi tapi dia, ketika dia berbicara tentang masalah akhlak. Salah satu asya azizatun au ma'duma. Tiga perkara yang sangat sulit. Azizah itu artinya tinggi tapi sulit. dicapai Au ma'duma. Bahkan hampir tidak bisa diwujudkan. Husnul wajhi ma'asyana. Wajah yang berseri tapi dengan penjagaan diri. Ini sulit. Bagaimana kita berhati-hati tapi wajah tetap senyum? Ya, sulit. Ya. Yang kedua, husnul khuluqi ma'ad Akhlak yang baik tetapi dengan ibadah yang sempurna. Kebanyakan orang yang pengen akhlak baik justru akhirnya mengorbankan agama. Yang ketiga, husnul ikhai ma'al amanah. Husnul ikhai ma'al amanah artinya dia dalam keadaan memperbaiki hubungan persaudaraan, tapi amanah tetap dijaga. Hubungan saudara tetap kita lakukan, tapi amanah tetap dijaga. Kadang-kadang orang yang karena persaudaraan yang erat, amanah dibuka. Oh, sudah terlalu dekat. <coughs> Jadi begitu. Iya. Ini sama atum aja saya akan sampaikan karena itu saudara anak, karena itu dekat dengan anak. Itu amanah dibuka sama dia. Padahal jarang terjadi orang yang menjaga persaudaraan, tapi menjaga amanah. Kebanyakan yang menjaga amanah akhirnya putus saudara. Atau sebaliknya, hubungan persaudaraan yang terlalu dekat, amanah tidak ada. Ini barakallahu fikum. Tiga perkara yang sulit dicapai. Kalau ba'du Salam berkata ba'du Salam, jalasa Daud alaihi salam khalian. Para salaf menceritakan, Daud alaihi salam pernah duduk sendirian. Allah azza wajal berkata, Mali araka khalia. Ada apa aku melihat engkau sendirian? Kalau hajar tunas, fika. Ya Allah, aku tinggalkan manusia semuanya untukmu ya Allah. Ya Rabbil alamin. Qala Allah berfirman, "Ya Daud, ala aduluka ala ma tastabqi bihi wujuhan nas?" <clears throat> Maukah aku tunjukkan sesuatu yang membuat tetap wajah-wajah manusia? Wa tablu fihi ridaya dan juga mencapai ridhoku. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang wajah-wajah manusia tetap bersamamu, tetapi aku ridho. Khalikin nas bi akhlaqihim wahtajil al-imana baini wa bainak. Pergaulilah manusia dengan akhlak mereka. Ini dengan kebaikan pada mereka. <clears throat> wahtajil al-imana baini wa bainak. Dan hijabilah urusan aku dengan kamu. Artinya ketika beribadah kamu sendiri. Tapi bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ala kulli hal, kalaupun kita membicarakan riwayatnya atau ucapannya karena biasa seperti ini, biasanya dari sejarah iya, tentang Daud alaihi salam dan sebagainya. Tapi apakah sesuai dengan apa diajarkan oleh Rasulullah SAW? Sesuai. Disuruh untuk hablu minallah dengan baik. Apa itu wassalatu wa nasuniyah sholat sendirian di waktu manusia tertidur. Artinya apa yang dikatakan oleh sufi dan sejenisnya. Perlu kita itu berkhawat dengan Allah. Ada, caranya ada. Berkhawat dengan Allah itu di malam hari. Di mana manusia tidur, kamu gak hubungan dengan siapapun, nah sendirian. Silahkan. Mau dikatakan istilah mereka itu adalah semedi, itu adalah, ini kita sholatul lay. Dapat. Ketika siang hari, itu ma'asyukum. Bergaul dengan manusia terpaksa harus berhubungan dengan pedagang, <clears throat> dengan pembeli, terpaksa harus berhubungan dengan tetangga, terpaksa harus berhubungan, nggak bisa putus dari mereka. Maka paling tidak khaliqin nas bihulukin hasan. Pergaulan mereka dengan akhlak yang baik. Sehingga mereka kenal akhlak Islam. Akhlaknya ahlus sunnah. Akhlaknya salafi. Pengikut salafus saleh. Sehingga mereka akan terbawa atau tertarik dengan itu. Mudah-mudahan suatu saat mereka akan mengikuti kebenaran. Mengikuti tauhid. Mengikuti sunnah. Mengikuti jalannya para salaf. Saleh. Radhu alaihim ajma'in. Ilahuna nastaghfir barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته